Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang pelajaran tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa penjelasan dan keterangan yang berkaitan dengan pengertian tauhid. Yang pertama, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tauhid adalah ilmu dan pengakuan dari seorang hamba tentang keesaan Allah dalam hal sifat-sifat kesempurnaan. Demikian juga seorang hamba mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya. Dan termasuk di dalam pengertian tauhid ini adalah bahkan ini yang paling utama yaitu seorang hamba mengesahkan Allah dalam beribadah. Oleh sebab itu dikatakan oleh salah seorang ulama bahwasanya seorang insan tidaklah termasuk ahli tauhid yang sebenarnya kecuali setelah dia mengesahkan Allah dalam melakukan segala bentuk ibadah. Maka seorang dikatakan muslim, dikatakan beriman ketika dia menunjukkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Dan inilah yang didakwahkan oleh segenap para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya Allah ta'budu illallah janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan inilah yang menjadi prioritas dakwah Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَيُّوَحِدُ اللَّهِ Hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan demikianlah pemahaman tentang makna tauhid ini sudah bisa dimengerti oleh kaum musyrikin zaman dulu bahwasannya ketika Rasulullah SAW mengajak kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah maka konsekuensinya adalah meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Oleh sebab itu orang-orang musyrikin terheran-heran ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Mereka mengatakan ajaal al alihata ilahan wahidan inna hadzal la syai'un ujab. Apakah dia yaitu Muhammad hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu kemudian menjadi satu sesembahan saja? Kata mereka ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Oleh sebab itu, ikhwati billah rahimani wa rahimukumullah, ibadah yang benar yang ditujukan kepada Allah yaitu ibadah yang disertai dengan tauhid. Hal ini sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan." Maka barang siapa yang mengharapkan berjumpaan dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah, hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan dan dia tidak boleh mempersekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian." Para ulama kita menafsirkan, "Ubudu" di sini maknanya adalah wahidu, yaitu tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan kita dan juga orang-orang sebelum sebelum kita. Dan demikianlah yang menjadi dakwah segenap para rasul alaihi wasallam itu mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat bahwasanya kita ketika kita mempelajari ilmu tauhid, kita belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu-ilmu Islam, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk ibadah. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita menjadikan menuntut ilmu ini suatu yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya sekedar untuk menambah wawasan, memperluas pengetahuan atau agar mendapatkan kedudukan atau pujian, maka yang demikian ini tidaklah Eh, sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang ini yaitu tauhid. Karena tauhid mengajarkan kita untuk ikhlas. Tauhid mengajarkan kita untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dalam beribadah dan demikian juga dalam menuntut ilmu agama. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan setiap ilmu dan amalan yang tidak menambah kekuatan iman dan keyakinan pada diri seseorang, maka itu adalah ilmu yang terkontaminasi. Artinya dia kotor-kotori, ternodai oleh tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan atau ambisi-ambisi yang yang tidak benar. Dan setiap keimanan yang tidak membangkitkan amalan berarti iman itu telah terkontaminasi. Maka marilah kita berusaha meluruskan kita dalam belajar. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.